Pak Sendang. Pak Yakul Khairan. panjang kecil nih adanya Ibn hafalkan Ayah eh, Salman. Hafalkan Salman. Hafalkan. Ya Habib. dari Nganjuk Sahabat Nadarah menghafalkan ah, jangan lihat nah. anda hafal berdiri hafal anda hafal nggak hafal berdiri Ayah eh, Said Khalid Aryawi bahkan apa yang hafal gimana? Masuk pada bagian kedua Memangkan Ibu billahi wal yamil akhir Fal yukrim jarah yang lain Fala yu'zi jarah Barang siapa yang beriman kepada Allah hari akhir Maka hendaknya memuliakan tetangganya Riwayat lain Jangan menyakiti tetangganya Kita lihat dalam surah An-Nisa ayat 36 tentang al-hukuk al-asyarah. Surah An-Nisa ayat 36. Wa abudullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bil qurba wal yatama wal masakin wal jari al qurba wal jari al junubi was sahibi bil jamb wa bin sabil wa ma malakat imanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Ayat ini terkenal dengan hak asasi manusia, hak asasi manusia jumlahnya 10. Yang pertama, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Dan yang kalian beribadah kepada Allah tidak melakukan kesyirikan dengan suatu apapun. Ini yang paling tinggi. Yang kedua, wabil walidin ihsana wabil walidaini ihsana dan kepada kedua orang tua ya hendaknya berbuat baik wabil kurba dan juga kepada karib kerabat wal yatama wal masakin kepada anak yatim serta orang miskin Wa abdullah wa tusyriku bi syai'a wa bidzil insan wa bil qurba wal yatam wal masakin wal jari dzil qurba wal jari junub. Dan kepada tangga yang dekat, tetangga yang jauh. wasahibi bil jam dan juga kepada teman sejawat. wabinis sabil dan juga kepada orang yang dalam perjalanan Wama maka imalukum dan juga kepada budak-budak kalian. Ini jumlahnya 10. Hak asasi manusia. Di dalam Islam sudah diatur demikian baiknya. Kalau mereka sudah menerapkan dalam hak asasi manusia tersebut, tentu kebaikan terjadi di mana-mana tidak perlu dibentuk adanya HAM yaitu hak asasi manusia. Sudah cukup menerapkan Al-Qur'anul Karim. Nah, sini menunjukkan bagaimana pentingnya tadi. Asyahid wal jari kurba wal jari junub. Tetangga yang dekat, tetangga yang jauh. Al-Imam al menyebutkan tentang tetangga itu ada tiga <clears throat> jarun muslimun qaribun. Tetangga muslim yang qarib. masih karib, karib kerabat. Itu memiliki tiga hak. Tetangga yang muslim yang masih kerabat. Memiliki tiga hak. Nah, hak pertama berkaitan dengan haknya tetangga yang kedua haknya sebagai seorang muslim dan yang ketiga adalah haknya sebagai karib kerabat. Yang kedua jalan muslim tetangga yang muslim memiliki dua hak. Ini bukan karib kerabat, tapi dia muslim. Yaitu haknya tetangga dan haknya sebagai seorang muslim. Sedangkan yang terakhir adalah jarun kafir, tetangga yang kafir. Memiliki satu hak. Nah, yaitu hak tetangga. Inilah apa yang disebutkan oleh Imam Al-Zahabi berkaitan dengan tetangga. Akhirnya itulah kalau ada tetangga dia masih karib perabat, apalagi muslim maka harus betul-betul dijaga keutuhannya. Berkaitan hal ini Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadis Abdullah bin Umar riwayat oleh Imam Bukhari Muslim Mazal Jibril Yusini Biljar kita ulang Mazal Jibril Yusini Biljar hatta Donantu annahu risuh hatta Donantu annahu risuh Senantiasa Jibril memberikan nasihat kepada saya. Wasiat kepada saya untuk berbuat baik kepada tangga. Sampai aku mengira kalau tetangga itu akan mendapatkan warisan. Nah, ya beranggapan demikian Rasulullah SAW terus menerus Jibril memberikan nasihat agar Rasulullah SAW berbuat baik kepada tetangga. Ini karena pentingnya kita berhubungan dengan tetangga. Kalian ini di Ma'had begitu, tetangga kalian. Rumah-rumah sekitar ini semuanya tetangga. Makanya saya dari riwayat 40 rumah. 40 rumah ke depan, ke belakang, kanan, kiri, semua masih tetangga. Nah, 40 rumah ke belakang, nah ke depan, ke belakang, kanan, kiri. Ini semuanya masih tetangga ini sebagai ulama menyebutkan demikian. Jadi kalau kita lihat 40 mungkin sampai mana gitu, sampai sangat jauh dari sini sampai sangat jauh sana. Nah. Selanjutnya dalam hadis Abdullah bin Amr bin As dari oleh Imam Ahmad dan juga ada di Naam, Adabil Mufrad lil Imam Bukhari Rasulullah SAW menyatakan خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه kita ulang khairul ashab khairul ashabi indallahi khairuhum li sahibih wa khairul jiran indallah khairuhum li jarih sebaik-baik teman di sisi Allah adalah yang mereka itu berbuat baik kepada temannya. Termasuk kalian di mahat ini dijaga keutuhannya. Itu sebaik-baik persahabatan. Yaitu berbuat baik kepada para sahabatnya, rekan-rekannya. Dan juga khairul jiran indallah khairuhum li jiranih dan sebaik-baik tangga di sisi Allah adalah mereka-mereka yang berbuat baik kepada tangganya. Ya, rame tidak perhatian tiga berdiri. Tiga berdiri, ada yang Luqman, Isa, diri. Diperhatikan. Bagaimana kalau ada seseorang yang menzinai perempuan tetangga? Ini termasuk perkara yang sangat besar. Di sisi Allah SWT dalam hadis dalam kita Aswad diriwayatkan oleh Imam Ahmad Rasulullah SAW menyatakan la ayyaznia bi asrah niswah aisar alaihi min azn yaznia bimra'ah jarih. Kita ulang. La ayyazniya bi asrah niswatin. Aisar alaihi min az, an yazniya bimra'ah jarih. Jadi kalau seorang itu berzina dengan sepuluh perempuan itu lebih ringan dosanya daripada dia menzinai perempuan tetangga. Kalau kalian lihat betapa banyak tetangga-tetangga saling berzina. Luar biasa di mana-mana. Maka dosa nanti yang mulut kiamat sangat besar. Lebih besar daripada dia menzinai dengan sepuluh perempuan yang bukan tetangganya. Enak mati di masyarakat begitu. Di tetangganya sendiri dihamili punya anak dan sebagainya. Apalagi orang syiah, orang syiah jangan ditanya. Mereka biasa tukar istri Nah, orang Syiah itu bukan kaum muslimin. Dan juga termasuk perkara yang besar di sini apa yang disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud dengan oleh Imam Bukhari Kutu ya Rasulullah ayu dzambi a'zam. Kutu ya Rasulullah ayu dzambi a'zam. Dosa mana yang terbesar? Qala anta ja'al lillahi niddan wa huwa khalaqak. Ini yang pertama. Anta ja'alillahi niddan wa huwa khalaqak. Engkau menjadikan tandingan-tandingan selain Allah. Itu sembah selain Allah padahal dia yang menciptakan dirimu. Kutu sumai. Nah, kau mengatakan apa lagi? Qala anta ketul waladaka khasyata ayat am khasyata ayat ama ma'ak jadi engkau bunuh anakmu karena engkau khawatir anakmu akan makan bersama dirimu jadi bunuh anaknya sendiri kultu thumma ay dan aku mengatakan lagi setelah itu apa qala antaznia lati jarik engkau berzina dengan istri tetanggamu di sini merupakan urutan yang ketiga melakukan kecerikan membunuh anaknya kemudian berzina dengan istri tetangga antaznia bihari jarik nah Dan kita pula kita lihat <clears throat> bagaimana kalau kita ingin sedekah ingin sedekah memiliki hadiah kemana kita arahkan Aisyah menyebutkan dalam hadis nah dalam hadisnya hadis Aisyah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dilihat misalnya pada hadis 2259 di Sahih Bukhari ya Rasulullah innali nam jarain fa ila ayyihima uhdi qala ila akbar bihima minki baba ya sallallahu innali jarain wa rasulullah saya memiliki dua tetangga innali jarain saya memiliki tetangga dua tetangga fa ila ayyihima uhdi jadi kemana jadi dua tangga tadi aku berikan hadiah. Jadi hadiahnya hanya satu. Kemana diarahkan? Qala ila akrabihima minki baba. Jadi kepada yang terdekat dari dua tangga itu, nah pintunya nah, dari dirimu. Jadi pintu yang paling terdekat dari rumahmu. Dilihat, jadi pintunya yang paling dekat di mana? Kalau hadiahnya satu diberikan kepada pintu yang terdekat. Nah, Kebiasaan orang kota jangan ditiru. Orang kota Nah, idealisme mementingkan dirinya sendiri. Tidak melihat tetangganya sama sekali. Banyak yang demikian. Tetangganya meninggal pun sampai tidak tahu. Tetangganya berbuat zina dan sebagainya, tidak tahu juga. Mendatangkan para pelacur, kota besar demikian. Banyak pelacur datangnya sudah tidak ada bentuk al-amr ma'ruf wa munkar. Nah, jadi kita lihat di sini kalau kita punya hadiah maka kita berikan yang terdekat pintunya. Mungkin nanti akan bertanya, bagaimana kalau pintunya belakang dan depan? Ya dilihat yang ter, yang terdekat yang biasa dilalui, pintu mana di situ. Selanjutnya dalam hadis Uqbah bin Amir hasanahu Syekh Albani fi targhib wa tarhib. Pada hadis yang ke 2557. Lihat di sana dalam at-targhib wa tarhib li Syekh Albani Rasulullah SAW menyatakan Inna awwala khusmain Yaumal qiyamah Jaron Sesungguhnya jadi yang pertama kali nanti perselisihan akan diselesaikan oleh Allah SWT nanti jamul kiamah itu berkaitan dengan dua tetangga ini akan pertama kali diselesaikan nanti ini bukti bahwasanya tetangga itu memiliki andil yang sangat besar kita ulang kembali yang pertama berkaitan hak asasi manusia dalam surah An-Nisa ayat 36. Yang kedua kalau kita 6. Jadi Jibril senantiasa memberikan wasiat kepada Rasulullah SAW untuk berbuat baik kepada tangga. Ini hadis Abdullah bin Umar al Bukhari Muslim. 6. Demikian pula sebaik-baik teman atau persahabatan sebaik-baik tetangga adalah sebaik-baik dengan temannya dan sebaik-baik dengan tetangganya. Hadis Abdullah bin Amr bin As dikatakan oleh Imam Ahmad dan juga di Adabil Mufrad oleh Imam Bukhari. Kemudian kaitan dengan perzinaan hadis Al-Miqdad bin Aswad la ayyasinya bi asrah niswah aisar alaihi min bi bimra'ah jarih jadi kalau berzina dengan 10 perempuan itu lebih ringan dosanya. Bukan berarti di sini di boleh tidak, tetap tidak boleh. Nah, karena balasan apalagi orang yang sudah pernah menikah itu tidak ada bahasa lain kecuali harus dibunuh, dirajam sampai mati. Eh, dosanya tadi lebih besar daripada berzina dengan perempuan tetangga. Dan juga Abdullah masuk bertanya tentang Dosa-dosa besar, pertama kesyirikan kepada Allah. Yang kedua, membunuh anaknya karena khawatir anaknya akan makan bersama dirinya. Kemudian terakhir adalah berzina dengan istri tangga. Ini hadis Abdullah Mas'ud rawal Bukhari Muslim. Nah. Demikian pula kalau kita memiliki dua tetangga Aisyah menyebutkan, "Ya Rasulullah, inna li jarain ila aihima uhdika la ila akrabihi ila akrabihima min kibaba." Hisa Aisyah Al-Bukhari pada nomor 2259 dilihat di sana jadi ter, yang terdekat dengan pintunya itu diberikan hadiah kalau bisa dengan hadiah yang kepada semua tentu lebih baik kalau dua punya tangga kasih dua-duanya supaya tidak timbul iri dengki Ya, demikian jauh lebih baik. Nah, kalau seandainya nanti memberikan hadiah, itu usahakan jangan kelihatan mungkin dengan tetangga yang satunya. Kalau memang hadiahnya hanya satu, supaya apa tidak timbul iri dengki. Dan juga nanti yang kiamah diselesaikan urusannya, Si Allah adalah berkaitan dengan tetangga. Ini hadis Abu bin Amir. Jadi akan nah, ada di Hasan Abu Syekh Al bani fi Targhib pada nomor 2557. Nah. Tayyibillah.